dari itu bisa diselesaikan sendiri sendiri tidak perlu sampai ke ustadz atau ke pengadilan ya apalagi kalau sampai pengadilan terlalu apalagi di kalangan salafiyin misalnya ya. nah dianggap ada yang bisa menengahi dipercaya sudah selesai kamu punya bukti tidak ya sudah kamu bersumpah bahwa kamu memang tidak selesai nah Qala fihi masail Fihi masail al الأولى أن عطف du'a mengatofkan doa alal alal istighatsah min afil am alal khas termasuk mengatofkan hal yang umum kepada yang khusus mana yang khusus istighatsah istighatsah. Yang umum doa. Doa itu banyak. Bicaranya ini baik itu dalam keadaan lapang maupun juga dalam keadaan syid, syiddah, keras, ini kesulitan. Asalnya tafsir qawlihi wala tad'u ma'allah min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadhurruk. Segala sesuatu selain Allah itu pasti la yang fauka seberapa pun yadur. Seberapapun hebatnya, walau ijnam, lawi jama'atil ummah ala ayin yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka bi syai'in qad illa bi syai'in qad kataballahu lak. kalau umat ini manusia seluruhnya ingin memberimu manfaat dengan sesuatu, maka mereka tidak akan bisa memberikan manfaat kecuali dengan yang telah ditentukan Allah untuk untuk. Begitu pula yang mudarat. Walau jinit enam walau jama'u ala an yadurruka bi syai'in, lam yadurruka illa bi syai'in qad kataballahu alaik. Rufi'atil aqlam wa sunnah Ini sifat kasifah namanya. Ma la yanfa'uka wa la yadur. Segala sesuatu selain Allah ini sifatnya. Nah, maka jangan di Nah, seperti yang telah lalu ya yang kita katakan yakni mad'u yang kita ingin meminta sesuatu padanya dengan harapan dengan ta'zim ya dalam keadaan kita butuh kepada dia haruslah zat yang menguasai memiliki apa yang kita minta apakah itu hal-hal yang bermanfaat ataukah hal-hal yang bermudarat. Kalau dia tidak kuasa untuk memberikan manfaat dan mudarat, tidak layak untuk di, dipanggil dalam doa. Ya fulan, ya sayyidi fulan, ya habib fulan. Ya nabi fulan, lah, tidak layak. Makanya itu ingat dalam surat as, dan surat Sabah itu. Ya, mulai dari yang besar yang pernah berdiri sendiri sampai yang ikut bareng atau sampai bahkan menjadi pembantu itu semua ditepis oleh Allah, dibantah ditiadakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam dua ayat itu. Qul ud'ul ladzina za'amtum min dunillah la yamlikuna mithqala dzarratin fis sama fil ardi wala fis sama. Nah, seperti itu. Mereka tidak berpuasa secara terpisah walaupun sebesar biji zarrah. Dalam ayat yang surat Fatir, nah, Allah ini disebutkan bahwa mereka la yamlikuna min qitmir semua yang disuruh selain Allah itu tidak kuasa, tidak memiliki walaupun sehelai titmir. Ya, kulit ari pembalut kurma itu, biji kurma. Kan ada kulit tipis itu kan? Itu pun dia ya, mereka tidak memiliki, tidak menguasainya. Apalagi alam semesta. Kenapa kok dimintai? Nah, apa yang ingin kita yang kita harapkan untuk kepentingan kita? Mendapatkan manfaat selamat dari mara bahaya. Semua di tangan Allah, di tangan Allah. Tanamkan itu pada diri kita. Tanamkan itu dalam diri dalam diri kita bahwa tidak ada yang satupun yang bisa melepaskan kesulitan kecuali Allah. Bukan kemampuan kita. Ini yang diingatkan oleh beliau. Kalaupun ada, kita minta bantuan kepada orang lain, orang itu menyelamatkan kita. Jangan diingat bahwa itu bisa kita selamatkan karena dia Diingatkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin, ingat bahwa itu mereka jam, ya. Jangan menganggap bahwa itu dia langsung yang menyelamatkan kita. Kita ingat artinya kita ingat bahwa Allah yang menggerakkan hatinya untuk menolong kita, memberinya kemampuan. Nah, tetap kita bersandar bahwa nah, Allah tapi kita juga memang tidak lupa dia membawa punya kebaikan dalam artian dia yang dikirim Allah untuk menolong menolong kita. Nah, begitu juga ya Nah, para mawali kita dengan orang tua, bukan orang tua kita yang membuat kita dapat hidup, punya pakaian, rezeki, bukan keterampilan kita, bukan karena kepandaian kita. Nah, supaya kita tidak bertumpu kepada hal-hal yang seperti ini, kebendaan seperti ini. Kita ingat bahwa ini semua sebab, memang sebab. Siapa yang membuat ini menjadi sebab? Dan siapa yang menetapkan bahwa sebab ini punya akibat? sesuai dengan harapan kita Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang diingatkan oleh beliau rahimahullah ketika menjelaskan dalam bab ini. Ya. Nah, jangan kita apa namanya lupa bahwa Allah yang menggerakkan orang itu untuk menolong kita. Nah. <clears throat> Jadi bukan dia langsung. Apapun juga nanti dalam bab berikutnya. Nah, dalam bab yang ke-41 fala taj'alu lillahi dan wa antum ta'lamun. Banyak sekali dari ucapan-ucapan kita yang jurus kepada kesyirikan. Untung ada dokter. Untung ada. Nah. Nah, kita sebut. Walaupun mungkin masyaAllah Allah, makanya kita ingatkan, alhamdulillah kalau nggak ada habatus sauda terucap yang seperti itu. Nah, alhamdulillah alhamdulillah dari dalam lisan, tapi keyakinan kita dalam kadang terbersih dalam hati ini obatnya nah, nah ini yang kita waspadai dan untuk seperti itu memang seperti dikatakan oleh beliau rahimahullah juga kali sangat-sangat sedikit yang bisa selamat yang dari seperti ini makanya dikatakan oleh Allah sulatun minal awwalin wa qalilun minal akhir sangat sedikit di kalangan orang yang belakang orang-orang yang betul-betul sabiqun al-muqarrabun betul bersih tauhid tauhid mereka. Qala thalitha anna hadha huwa syirk al-akbar. Anna hadha huwa asyirk al-akbar. Nah. Ini ambil dari firman Allah Subhanahu wa taala, "Fa in fa'alta fa in fa'alta fa innaka idzan minadh-dhalimin." Ini yang di akhir, di akhir ayat tersebut. Qala Rabi'ah anna aslahan nas orang yang paling baik sekalipun lau yaf'aluhu kalau dia melakukannya irba'an li ghairi demi membuat orang lain ridha suara minadh zalimin dia termasuk orang-orang yang zalim Nah. Anna aslahan nas. Ini ditujukan kepada kepada Rasulullah khitab ayat tersebut. Bagaimana dengan orang yang selain beliau? Ya, amin. Bagi Allah tentunya lebih-lebih lagi. Al-khamisah tafsirul ayat allati ba'daha. Tafsir ayat yang setelahnya. Wa in yamsakallahu bi bidurrin fala kashifa lahu illa illahu. Kalau Allah menimpakan kejelekan kepadamu, maka tidak ada yang bisa melepaskannya selain selain Allah. Tanamkanlah, ingatlah, ya. Hal yang seperti ini kita kuatkan. Nah, kita gantungkan semua harapan kita dalam urusan dunia, lebih-lebih dalam urusan agama kepada kepada Allah. Supaya kita betul-betul yang bersandar hanya kepada Allah. Jangan nunggu kita diuji oleh Allah untuk kita tuh betul-betul bersandar kepada Allah. Banyak caranya, naudzubillah. Allah ya fatukum. Jangan sampai ujuk semua muncul kesombongan dalam kita dibenturkan oleh Allah ke dalam kita dalam sebuah kemaksiatan dosa yang sampai akhirnya kita ngangkat kepala pun tidak berani. Sadar betul bahwa kita betul butuh kepada Allah, nggak berani mengandalkan amalan. Nah, ini yang jangan sampai ya Walaupun kita bertobat kepada Allah, ya, iya kalau tobat kita diterima, amalan kita ikhlas seperti tiga orang yang terkurung dalam gua itu. Tapi siapa yang menjamin? Dengan keadaan jiwa kita yang lemah, nah, fitnah demikian banyak di sekeliling kita, ilmu kita kurang. Nah, bagaimana kita mau menjamin bahwa amalan kita itu diterima oleh Allah ikhlas sehingga kemudian nah, berani mengandalkan amalan? ya. Nah, sebelum itu nah kita dihadapkan dengan yang seperti itu, nah, senantiasa kita tanamkan dalam diri kita tidak ada nah yang bisa memberikan manfaat dan mudarat selain selain Allah sehingga kita betul-betul bersandar kepada Allah semata. Tidak mengandalkan diri, kemampuan, kecerdasan dan itu yang diajarkan oleh para ulama Syekh Namukbil rahimahullah semua. Nah, sering. Nah, dakwah ini berjalan ya ikhwanana labi nah mimman amah kata beliau ada amrun aradahullah ini adalah perkara yang memang dikehendaki oleh Allah dakwah berjalan Masya Allah kulabnya banyak dari seluruh penjuru dunia dari Amerika ada dari Inggris ada dari Prancis ada dan nah, ya dari Jerman ada dari Indonesia banyak dari seluruh pelosok La bisyaja'atina wala biquwatina wala fasahatina Bukan karena keberanian kami. Bukan karena kekuatan kami. Bukan karena kefasihan kami. Nah, berani mengandalkan diri. Nah, nah, ini mereka para ulama kita. Apalagi kalau kita lihat dalam, dalam syarah kitab ini apa? Syekh Muhammad bin Salim selalu mengingatkan, menyelipkan, ingat. Sebab itu adalah sebab Sebab adalah sebab. Yang menjadikan itu sebagai sebab dan punya hubungan dengan akibat Allah Subhanahu wa taala. Allah cabutnya. Orang itu ba'nam, ya artinya kita mengandalkan siapa misalnya, oh orang tua atau atasan kita. Allah balikkan hatinya. Jadi sadis kepada kita, kejam kepada zalim. Apa yang kita dapat? Nah, Allah tumpulkan akal kita yang tadinya masya Allah menganggap dirinya hebat mampu memanage menata, mengelola, akhirnya buntu pikirannya. Amburadul ah, lagi ya, kacau urusan bisnisnya. Mau andalkan apa? Kembali kepada kepada Allah. Yamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa. Wa yuridka bi khairin fala radda li fadli. Kalau Allah menginginkan kebaikan untukmu, tidak ada yang bisa menolak. Seluruh penduduk bumi dan langit Ya, seperti itu juga hidayah. Dolalah. Nah, kalau Allah sudah sesatkan seorang tidak ada yang bisa berpetunjuk. Tapi kita jangan putus asa. Seperti dalam nah, bahasan tafsir surat Al-Hadid, Wa'alamu anna Allah yuhil arda ba'da mautiha." Ingatlah bahwa Allah yang menghidupkan bumi setelah matinya. Tanah yang kering itu bisa tumbuh subur. Tanah yang kering seperti itu dengan hujan tumbuh subur. Hati yang semati apapun. Kalau Allah memang hendaki hidayah. Iya kan? Jangan kita buat putus asa orang lain. Jangan pula membuat diri kita putus a putus asa. Juga jangan buat diri kita terlalu nah, pede, kegeeran. Nah, ya. Nah, rahimallahu mura'an arafa qadra qadra nafsi. Nah. Semakin orang itu tahu kadar dirinya, dia semakin berhati-hati waspada terhadap dirinya. Tidak akan mungkin dia sedikit pun husnuban kepada nafsunya kepada dirinya. Tidak akan. Orang yang paling jahil adalah orang yang paling yang husnuban pada dirinya. Ini orang yang paling jah, jahil. <coughs> Ibnu Qayyim yang mengatakan demikian. Ya, antum lihat di dalam fawaidnya atau dakwah dakwahnya hanya orang-orang yang jahil yang mereka husnuban kepada dirinya qala as kaum zalika layan la yanfa'u fid dunya ma'a kufran nah <clears throat> yakni bahwa hal itu tidak bermanfaat di dunia disertai pula bahwa itu adalah perbuatan kekufuran. Nah, ini orang-orang yang menginginkan ya, ini berdoa kepada sesuatu selain Allah, dia tidak akan mendapatkan manfaat. Bagaimana dalam ayat tersebut ya? Wa yamsakallahu bidurrin falaka shifalahu illahu. As-sabi'ah tafsir al-ayat tsalitsah, tafsir ayat yang ketiga. Fabtahu ila nam indallahi rizq. Fabtahu indallahi ar-rizq. Carilah rezeki di sisi di sisi Allah. Dan Allah yang menguasai, Allah yang beri. Nah, yang di dalam ayat ya. Semua itu di, di tangan Allah Subhanahu wa taala, maka carilah rezeki hanya kepada Allah. Mintalah rezeki itu kepada kepada Allah. Nah, Asamina an talab rizqi la yanbaghi illa min Allah. Meminta rezeki tidak sepantasnya dilakukan kecuali dari Allah. Kama annal jannata la tutlabu illa minhu. Sebagaimana halnya surga tidak diminta kecuali dari dari Allah juga rezeki dalam urusan dunia termasuk dalam rezeki itu adalah minta enam hal-hal yang bisa membawa kepada kepada jannah. Qala tasiyah tafsirul ayat rabiah tafsir ayat yang ke keempat yaitu waman adallu mimman yad'u min dunillahi man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah. Nah. ayat tersebut al-asyirah annahu la adallu tidak ada. Ini artinya pertanyaan itu pertanyaan sifatnya yang tidak membutuhkan jawaban karena sudah jelas. La adalla mimman da'a ghairallah. Tidak ada yang lebih sesat dibandingkan orang-orang yang menyuruh berdoa kepada sesuatu selain selain Allah. Al-Hadiyah Asyarah yang ke-11 Annahu ghafilun an du'a da'i la yadri anhu. Ini orang yang yang mad'u Mad'u itu ghafil. Lalai dari doa orang-orang yang berdoa kepadanya. Tidak mengetahui. Bagaimana dalam dalam ayat surah Al-Ahqaf itu. Salisata asyarah anna tilka da'wata sababun li bughdi ad-mad'u wa adawatihi lahu. Doa tersebut ibadah tersebut menjadi sebab kebencian mad'u kepada orang yang berdoa. Siapapun mad'unya. Siapapun mad'unya. Kalau dia adalah orang yang saleh, makhluk yang saleh, ya makhluk Allah yang mana semacam matahari, mereka benci dan marah kepada orang-orang yang menyeru berdoa kepada mereka, mereka menyembah mereka, memberikan peribadatan kepada mereka. Apalagi enam, enam orang-orang yang makhluk-makhluk yang suci, para malaikat, seperti disebutkan dalam surat Sabah, dan berlepas diri dari orang-orang yang menyembah mereka ketika dunia adalah bahkan mereka masing-masing kau ya Allah bahkan mereka itu menyembah jin beriman kepada jin nah nah dan jadi sebab permusuhan mereka kepada orang-orang yang berdoa padanya bahkan di dalam bahkan itu nanti juga akan terjadi di hari kiamat mereka orang-orang yang saleh orang-orang yang jahat tohut tohut yang mengajak manusia untuk menyembah dirinya ini ini juga akhirnya di akhirat nanti bertikai satu sama lain nah, yal'anu ba'dhum ba'dha satu sama lain saling melaknat yakfuruna bi syirkikum Men mengingkari kesyirikan yang mereka lakukan disebutkan dalam setelah ayat tadi apa la yamlikuna min la yamlikuna min qitmir in tad'uuhum la yastajibu lakum la yasma'u du'aakum wa in tasma'u wa in yasma'u wa in samil lamastajabu lakum dan kalaupun mereka dengar mereka tidak bisa menjawab nah. wa yaumal ya, ya, apa namanya disebutkan wa yaumal qiyamati yakfuruna bi syirkikum wa la yunabbiukum mithlu mithlu khabir wa la yunabbiukum mithlu khabir ini ujung ayatnya disebutkan oleh Allah mereka saling mengingkari ya saling bermusuhan, saling melaknat. Wallahu a'lam Ini dulu. Yang jelas ini <clears throat> ini pangkalnya ini apa namanya? Eh, terkait dengan doa yang pengertiannya itu doa yang adanya ta'zim, mahabbah, kemudian iftiqar ya. Ini yang dimaksud dengan doa di sini bukan doa secara bahasa yang artinya panggilan ya wallahu alam bissawab mudah bermanfaat subhanakallahumma